لله رب العالمين Hadirin jemaah salat maghrib, salat isya, masjid Sunnah Fatimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita kita mampu untuk selalu mensyukurinya yaitu dengan jalan kita berusaha untuk mentaati Allah selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pengajian kita Usianya jam berapa ini? lewat 10. Kita akan melanjutkan pengajian kita. Ini pertemuan yang ke 12. Ya, ke 11 atau ke 12. Ya. Kita akan lanjutkan asyaratus sa'ah sugro tanda-tanda kecil kiamat yang kemarin sampai ke nomor yang ke 20 21 ya sekarang yang ke 22 ya. dalam kitab itu suatu saat tanda-tanda kiamat ya, antara tanda-tanda kiamat yang lain yang kecil yaitu merajalelanya riba. Merajalelanya riba. Ya, di sana dinukilkan satu hadis. Hadis ini sahih eh, dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaitu kata Rasulullah SAW, "Baina yaday sa'ah yadhharur riba." menjelang datangnya hari kiamat riba akan merajalela. Ya, ini sudah Rasulullah katakan. Jadi menjelang hari kiamat nanti akan merajalela riba. Nah, hadis yang rahimahullah apa yang dikatakan Rasulullah ini sungguh telah terbukti bahwa hari ini di negeri manapun ya sistem-sistem keuangan tiap-tiap negara itu banyak dipengaruhi oleh Yahudi. Sistem ekonomi negara Yahudi yang mengendalikan. Termasuk sistem perbankan. Bankir-bankir besar itu, bank-bank terkenal itu milik orang Yahudi. Dan nyaris sistem perbankan yang ada di di negeri ini hampir seluruhnya sistemnya riba. Ini kenyataan yang ada seperti itu. Jadi sistem ekonomi negeri ini banyak bertumpu pada sistem riba. Ya. Bahkan bukan saja lembaga, ya bukan saja kelembagaan, tapi perseorangan, ya perseorangan. Ada nggak cukup bank di beberapa tempat di kampung bikin bank bank kampung ya ada bank berjalan di pasar kalau kita ke pasar itu ya nah ini banyak sekali ya bahkan alhamdulillah saya tahu betul di antara orang-orang yang mempraktekkan sistem riba ini sistem rentenir ini ya maaf maaf orang-orang yang berpredikat haji haji umi-umi ya emasnya itu dari sini sampai di sini Gak ada kerjaan lain dia. Ya. Kerjaannya apa? Rentenir. Dan ini banyak terjadi, bukan saja di kota, di desa-desa pun ada. Ya, maka ada satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Hurairah hadisnya sahih. Rasulullah sampai menggambarkan layak yang ala nasi zamanun la yubal la yubal mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min haramin akan tiba satu masa nanti ya di mana manusia tidak lagi berpikir ya akan tiba satu masa nanti manusia tidak lagi berpikir dari mana dia memperoleh harta. Apakah dari yang halal? Amin halalin au min haramin? Apakah dari yang haram? Tidak lagi menjadi pertimbangan halal haram. Yang penting dapat, yang penting gampang. Ini sudah dikatakan Rasulullah, hadisnya sahih. Ya, dari sahabat Abu Hurairah Imam Bukhari yang meriwayatkan. Ya. Saya ya alam nasi zaman akan muncul di satu zaman pada manusia di mana orang tidak lagi berpikir tentang harta yang dia dapat. Ya, apakah itu yang halal atau apa yang haram. Nah, inilah keadaan yang sudah terjadi. Ya, bahkan hari ini kalau ada orang dengan kesadarannya mengingatkan tentang harta-harta yang haram, Thank you. Ya. Tidak ada yang peringatkan tentang harta yang haram, dia malah tertawa. Ya, malah dia jawab. Ya udah kan bukan kamu yang masuk neraka. Lain gongli luar neraka. Hmm? Nah, itu diantara jawabannya. Hmm. Bahkan ada yang lebih canggih lagi barangkali. Model-model ya orang mengolok-olok kebenaran itu. Hari ini masih bicara halal. Ente mau cari yang halal hanya gini, gak bisa hidup. Cari yang haram aja sulit. Bicara halal di sini, nggak hidup ente. Orang lain sudah pakai Innova, ente pakai sepeda. Itu karena terlalu idealis. Coba lihat bahasanya setan pinter. Karena kita terlalu jujur, terlalu rusuh. Gak bisa kita mau halal-halal semua, gak bisa. Ya haram-haram lah, sedikit-sedikit haram gitu. Hmm. Dan ini banyak dikatakan oleh orang gitu. di luar. Dalam zaman Nabi gitu aneh. Nuntut saudara gitu. Ya. Nah, itu di antara jawaban-jawaban orang. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu benar akan tiba saya si, ya akan saya akan tiba pada manusia zaman satu masa la yuzalil mar'u bima akhadha mal di mana manusia tidak berpikir dari mana dia dapatkan harta amin halalin aw min haramin apakah dari yang halal atau yang halal tidak menjadi ukuran ya padahal yang menyangkut harta apa yang kita makan apa yang kita makan itu bagi muslim harus bisa kita pastikan dua. ya Apa dua itu? Apa dua itu? Syaratnya. Halalan thayyibah. Seorang muslim halal baru baik. Tapi orang-orang hari ini nggak berpikir halal. Yang penting baik. Enak, nikmat. Malah ada orang itu makan saya pernah tahu model orang-orang seperti ini makan sampai dia hafal standar gizinya. Kalau ini kalorinya sekian sekian karena dia orang olahragawan, diukur. Tapi nggak pernah dipikirkan <laughs> dari mana sumbernya. Ya, jadi harus dipastikan. Ya, halal dulu baru baik. Tapi orang hari ini nggak berpikir halal, baiknya, nikmatnya, lezatnya, bergizinya. Sebetulnya perut umat Islam itu perut paling halus, perut paling bersih. Ya, lain dengan perutnya orang kafir. Ya orang kafir mana tahu halal haram dia. Ya orang kafir itu keranjang sampah semua masuk. Ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama al an'am an naru maswallahum. Orang kafir itu hidupnya enggak ada lain, hanya untuk bersenang-senang. Enggak ada lain, dia enggak berpikir akhirat seperti kita, kita kan berpikir akhirat. Bagaimana kalau saya mati, apa persiapan? Maka orang berusaha untuk beramal soleh. Orang kafir enggak ada, karena memang dunia ini surganya. Hidupnya itu senang senang karena dunia ini surganya. Dan kalau dia makan, ya, seperti makannya binatang. Alladzina kafaru yatamatta'una ya ya'kuluna karena ta'kul al-'am wan lahum. Kalau dia makan persis seperti makannya binatang. Nah, kita enggak enggak begitu. Orang Islam itu dua. Halal dulu. Halal juga terbagi dua. Apa halal terbagi dua? ya. zatnya ya pertama sumbernya dari mana ya kemudian zatnya tapi ada kan orang berpikir seperti ini cara. yang penting dia dapat ya dia makan padahal apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya akan menjadi darah darah akan menjadi daging Ya, bayangkan sampai ada hadis la yadkhulul jannata man batalah lahmuhu min suhti man nabata lahmuhu min suhti fan naru aula Sulit untuk ketemu surga, sulit untuk masuk surga orang yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram. Daging yang tumbuh dari harta yang haram fan naru aula Neraka lebih pantas. Ya, neraka itu lebih pantas. Lain hati-hati Ya. Bahkan harta yang haram itu akan menolak doa. Doa-doa itu akan ditolak. Salah satu penyebabnya karena memakan harta yang haram. Ya, sampai Rasulullah menggambarkan ada orang tua summa zaqara rajulun yutilu sabar asar akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi wa mat'amu haramun wa yashrabu haramun wa malbasuhu haramun ta'ala istajabu lahu. Ya, Rasulullah menggambarkan ada orang tua yang safar melintasi padang pasir, bekalnya habis, perjalanan masih jauh. Karena kepepet gak ada jalan lain dia kelaparan, kehausan dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Orang tua itu digambarkan kusut rambutnya, pakaiannya sudah kumal. Ya, dia kesulitan untuk mencari bekal. Terpaksa dia berdoa, mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu, minta tolong kepada Allah. Tetapi ya Rasulullah itu kata Rasulullah, amat amu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun." Ya, makanannya haram, yang diminum haram, pakaian yang dipakai dari harta yang haram. Fa'anna sudah lahu. Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Taala? Ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Sa'ad, ya, pada Sa'ad bin Mu'az, ya Sa'ad, atib mat atib mat amak takun istad istajamu dakwatak. Hai Sa'ad, baguskanlah apa yang kau makan. Niscaya ya, doamu dikabulkan oleh Allah. Nah, ini jaminan dari Rasulullah. Perbaiki, maksudnya baguskan, maksudnya Jangan, kau jamin bahwa yang kau makan itu yang baik. Niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, nah jadi riba akan merajalela. Itu sudah terjadi pada hari ini. Dikepung riba. Bahkan ya ada riwayat Rasulullah mengatakan nanti orang itu akan susah sulit menghindar dari riba. Dia akan terkena riba walaupun debu-debunya kita naik kemana, naik bis, naik mobil, naik pesawat, dan macam itu <laughs> rata-rata dibeli dengan riba. Nah, ini keadaan. Ya, jadi di antara uh, eh, salafus sugro sugra akan merajalelanya riba. Dan pada hari itu kata Rasulullah, manusia tidak lagi berpikir dari apa yang dia dapat dari rezekinya halal atau haram. Iya. Itu yang ke 20 22. Kemudian yang ke-23. Yang ke-23 akan merajalelanya musik. Di sana disebut al-ma'azif. Ternyata al-ma'azif itu alat musik. Akan merajalelanya al-ma'azif. Musik. Ya, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Ya Rasulullah bersabda, "Yaqulu fi akhir zaman khasbun wa qatbun Akan ada peristiwa di akhir zaman tiga kata Rasulullah. Akan terjadi peristiwa di akhir zaman peristiwa khasfun wa qadfun Peristiwa di mana manusia akan ditelan oleh perut bumi, Manusia akan dilempar batu, kemudian manusia akan dirubah perilaku wajah-wajah mereka. Yaitu dengan adanya bencana tanah longsor, bencana gempa bumi, ya akan terjadi zaman munculnya bencana-bencana seperti itu. Ya, maka sahabat bertanya, "Wa ya Rasulullah? Kapan hal itu terjadi?" Kapan hari itu terjadi? Manusia dimakan oleh perut bumi, dilempar batu. Ya, kita lihat orang gempa bumi itu kan, ya tanah longsor, manusia dimakan oleh tanah, batu-batu dari gunung jatuh. Ya, akan manusia itu akan mengalami perubahan wajah. Ya, perubahan wajah dan perubahan keadaan dari keadaan yang senang mendadak akan susah saat sehingga sahabat bertanya, "Wa mata dzalika ya Rasulullah? Kapan itu terjadi?" Kata Rasulullah, "Iza zaharatil ma'azib wal qainat." Itu semua akan terjadi kalau sudah musik dan nyanyian itu merajalela. Ya. Jadi tiga peristiwa tadi itu akan terjadi kalau sudah musik, dan nyanyian-nyanyian itu merajalela. Kira-kira sudah terjadi enggak zaman itu? Hah? Sedang hangat-hangatnya terjadi. Dan masih akan terjadi. Ya, saya sudah katakan di depan kembali tanda-tanda kecil itu digambarkan di hadis-hadis itu yang sudah terjadi, masih terjadi dan akan terjadi. Ya. Nah, yang ini sudah terjadi sedang terjadi dan masih akan terjadi. Penyebabnya apa? Karena merajalelanya musik, alat-alat musik, kemudian penyanyi-penyanyi. Ya. Nah, berbicara tentang ini yang hari ini banyak terjadi, musik ini kalau ditinjau dari tinjauan sari dengan berbagai dalil, merujuk dengan ya fatwa-fatwa ulama-ulama yang terpercaya termasuk fatwa Imam Ibnu Taimiyah, musik ini haram. Ya, musik ini haram. Haram musik. Ya. Bahkan bukan Ibnu Taimiyah saja, rata-rata ahli hadis itu sepakat musik haram kecuali satu orang dan ini diingkari oleh ulama yang lain. Kecuali satu ulama namanya Ibnu Hazm. Nah Ibnu Hazm ini ditinggalkan oleh ulama yang lain pendapatnya nggak kepake. Karena hujah-hujahnya tidak kuat. Nah, sepakat mereka semua haram. Hanya saja paling tinggi, ya, paling tinggi ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan musik yang di di apa? Ditabu rebana. Mereka berargumentasi, ah ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke ke Yasrib, ke Madinah. Nah, di pintu kota Madinah kaum muslimin itu berjajar, ya. Kaum muslimin itu di pintu gerbang Madinah itu menyambut Rasulullah sambil menyanyikan rebana. Apa rebana yang dinyanyikan itu? al badru alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina dan seterusnya. Itu rebana. Nah, mereka beralasan argumentasi yang membolehkan rebana ini. Satu lagi, bahwa Rasulullah pernah masuk rumah Aisyah bersama Abu Bakar. Saat itu, saat itu Aisyah, Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah umur 9 tahun. Saat itu Aisyah masih bermain dengan teman-temannya, teman perempuan yang menabung rebana. Abu Bakar marah. Abu Bakar marah, tapi kata Rasulullah, biarkan biarkan mereka Nah, maka sebahagian ulama ya e, berargumentasi dengan ini bahwa paling tinggi yang dibolehkan itu yang di Adapun yang ditiup, yang digesek, yang dipetik, yang dipencet berupa semuanya haram. Tapi kalau ini kita sampaikan di luar, kita diketahui Iya, diketahui kita. Itu jangan dorong deh. Itu sekolah sih, itu haram musik. Iya. Saya pernah isi diundang ya korban nikah sekaligus acara itu diserahkan ke kita di kepala sekolah yang mengadakan itu namanya Pak Haji Mansur saya ingin nikah anak saya islami seislami mungkin saya tanya mau full islami atau semi islami? Full islami. Wah, full islami pakai hijab. Pakai hijab, Udah ada musim. Di Merah Timur ini nggak ada musim. Saat kita atur itu, saya ini rasanya mau ditelan oleh orang-orang itu. Matanya pada melotot semua. Ya, kalau bisa saya di, diuntang, di omomore begitu bahasa Timur. Ini kau lagi meringgi. Ya. Nah, nah, sebelum nikah, saya bilang lebih baik panggil dulu keluarganya itu. Kita bicara di sini, jangan berdebat di acara. Panggil keluarganya, saya bicara masalah band segala macam. Apa kata mereka? Jenika anak tuan guru, dari tuan guru, arah jebeng, dia arah tengkanta. Anak tuan guru, ya banyak maaf, itu tempatnya tuh memang tuan gurunya di situ. Tidak sebut nama. Kata mereka jika anak tuan guru pakai musik, tuan guru besar itu. Dia maaf besar sekabupaten itu. Pakai musik. Kok ini dilarang musik Ya sampai kena argumentasi. Tidak bisa dibantah, cuma bantahnya begitu. Ya, anak tuan guru, anak <laughs> nikah, kali bed. Gitu. Nah, kalau kita merujuk dalil-dalil yang ada, salah satunya Musik ini disifati hina, disifati hina oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Ya, dalam kitab Ighathatul Lafan min Masaidi Syaitan itu sahabat-sahabat menyebut musik itu dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, lebih lebih lebih lagi di musik, ya. Rasulullah dulu ketika berdakwah yang menjadi tandingan Quran itu musik. Ketika Rasulullah berdakwah, yang jadi tandingan Quran itu musik. Sehingga Allah turunkan surat Luqman ayat ke-6 ini. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla liyudilla an sabilillah. Ada sebagian orang ya yang menjadikan lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Ya, surat Luqman ayat ke-6. Ini turun berkenaan dengan apa? Dengan Rasulullah ketika membacakan ayat-ayat di Mekah karena sahabat-sahabat eh, orang-orang musyrik ini masuk Islam itu satu nggak bisa dibendung karena ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah. Nah mereka ingin menandingi, mengacaukan, ingin mengacaukan dakwah Nabi dengan apa? Dengan musik. Itu yang disebut mereka rina, ya, dengan musik, al-qaina, al-rina, ya. Mereka mengundang biduan-biduan perempuan. Di mana Rasulullah umpama akan umpama bahasa kita tablik. Oh, tablik apa Rasulullah ke mereka punya intel loh, saya beritahu. Mereka punya intel. Ya, komandan intelnya mereka itu iblis. Ya, iblis. Ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ayat, di situ mereka, ya, bahasa kita sekarang itu Pak Gambus, Pak Gambus, ya, Pak Biola, undang perempuan-perempuan. Untuk apa? untuk membuat kacau. Maka turun ayat ini. Lahwal hadis dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ada sebagian manusia minan nasi may yastari lahwal hadis Liudillah an sabilillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan lahwal hadis, lahwal hadis Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Hasan Al-Basri, semua mengatakan itu adalah nyanyian dan musik. Jadi makna ayat itu, hukuman ayat 6 itu, ada sebagian orang yang menjadikan nyanyian dan musik itu untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Jadi untuk menandingi Quran saat itu musik. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi mereka dengan itu tujuannya membuat orang itu tidak lagi konsen dengan ayat yang disampaikan. Dengan apa? Dengan musik. Nah, dalam satu lapan itu banyak sekali, tapi nggak cukup waktu kalau sampaikan. Banyak sekali. Bahasa tentang musik di sana banyak sekali. Maka kalau orang ada yang mengatakan, oh saya punya jalan sendiri, musik boleh. Bahas ini jalannya. Coba. Nah, kalau kita berani mengharapkan, dalil dalilnya jelas. Ya, Nah, sahabat tabi'in itu sifatnya musik dengan kata-kata yang jelek. Al-Hudail bin Iyad itu dalam satu Lahfal dijelaskan. Al-Hudail bin Iyad itu musik itu dikatakan apa? Rukyatul zina. Mantranya zina. Ya, Al-Hudail bin Iyad mengatakan musik itu mantranya zina. Ya. Ada Demikian juga sahabat uh, Qatada. Imam Qatada mengatakan musik itu apa? Ya, Ibnu Mas'ud, maaf, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan musik itu apa? Musik itu mereka sebut, Ibnu Mas'ud menyebut mumbitun nifaq. Penyubur, penumbuh kemunafikan. Ya, musik itu penumbuh kemunafikan. Ya, bahkan kata Ibnu Mas'ud, al-ghina musik itu yunbitun nifaqu fi qalbi kama yunbitun ma'al ma'ul bahal. Musik itu penumbuh, penyubur kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menyuburkan tanaman. Nih. ada yang menyebut musik itu membitun nifaq, yakuz zina. Mantranya zina. Ada yang menyebut seruling setan itu dalam menempati musim. Ya, bahkan ada Imam Qatadah meriwayatkan ketika iblis sudah diusir, ketika iblis sudah diusir oleh Allah, ya. Ini bisa diperiksa di 18. Iblis itu bertanya kepada Allah. Karena engkau telah mengusir aku, ya, wahai Rabbku, apa kerjaku di dunia? Maka Allah mengajari iblis. Karena iblis dijadikan untuk apa? Ujian untuk orang-orang beriman. Ya. Apa kerjaku ya Rob? Kata Allah, kerjamu sihir. Kerjaanmu sihir. Ya. Kemudian apa Quranku, apa bacaanmu? Quranmu adalah musik. Quranmu adalah musik. Apa tulisanku ya Rob? Tulisanmu tato. Orang sekarang bikin tato. Anak-anak muda Ketulisannya setan. Itu kerjaan orang kafir atau You know? Nah, kemudian apa makananku, Makananmu bangkai dan semua yang tidak disebut nama Allah atasnya itu makananmu. Apa minumanku? Khamr. Di mana tempat tinggalku ya Rabb? Di pasar. Jadi seburuk-buruk tempat itu pasar. Malah betul-betulnya masuk pasar itu ada doanya. Bahkan ada sahabat Imam Ibnu Sirin, eh, tabiin Ibnu Sirin, dia nggak ada rencana beliau apa-apa masuk pasar, hanya ingin dapat fadilah. Ingin mengamalkan doa masuk pasar, dia masuk pasar, dia baca doa masuk pasar. Nggak ada beliau apa-apa. Nah kalau kita amalkan itu sekarang <laughs> ke pasar hanya berdoa. Orang bilang majnun, orang dorimu. Beli alfi, nezikir eh, berdoa. <laughs> Nah, apa perangkapku kata iblis? Perangkapmu adalah wanita. Ya, jadi genap sudah. Nah, jadi di antara tanda-tanda kiamat merajalelanya musik ya nyanyian-nyanyian dan musik. Jadi sepakat ulama ya yang digesek, yang ditiup, yang di Eh, apa dipetik ya haram. Hanya saja ada sebahagian ulama yang membolehkan yang di Walaupun ada juga yang lain sama sekali semuanya, semuanya termasuk yang di yang ditabu. Wallahu a'lam. Ini ulama yang istilah. Ya, tapi tidak ada satupun yang mengatakan nyanyian musik syair itu halal. Ya, Ibnu Hazm ditinggalkan, tidak dipakai pendapatnya oleh mayoritas ulama. Nah, tetapi hari ini orang dengan gampang-gampangnya mengatakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Malah dunia rasanya gelap kalau tidak ada musik. Ya, dunia hampa tanpa musik. Ya, coba kita lihat kemana-mana. Nikah saja, kalau tidak ada musik, Disambal nikah dulu Kita setel nikah umpama ada yang setel ngaji atau ada suara deh. Gimana tuh mati? Biasanya orang mati baca Quran. Jadi maunya nikah, mereka itu dikatakan nikah mesti ada musiknya. Ya, saya pernah syukur saya terlambat saat itu. Diminta orang ini sih nikah. Eh subhanallah, di merah sudah Daerah barat. Ya subhanallah pecah bandanya. Ban motor pecah. Ini sudah belasan tahun yang lalu pecah ban motor. Akhirnya rupanya mereka nggak kuat nunggu. <laughs> ya, orang lain yang ngisi berbanika. Eh ternyata apa? Acaranya insyaallah Ya. Syukur. Dan, jadi saya datang sudah hampir buyar lagi hiburan. Kasihan saya lihat. Pak Haji pakai songkok putih ditarik ke mimbar. Joget dengan artis. Padahal barusan menutup orang baca doa. Bingung mereka. Ini yang terjadi. Nikah kalau tidak ada musik, bukan nikah. Sebab uang pun musik di Ion ini, di di Jawara, di sini. Masih ditawar lagi. Tidak pakai orang nyanyi, kan orginan. Diingatkan air, air saja Iya, ini cuma sekali setahun. Ya oke. Ini rata-rata di bima, Ya. Itu juga musik, musik, musik. Atau macam musik band, musik ini, musik kampus. Ya musik kampus juga itu orang-orang itu kadang ketik-ketik kampus. Saya saya dorong juga. Wajahmu terbayang-bayang. Orang dengan Allah, Allah. Ya. <laughs> Begitu juga kalau kita naik-naik angkutan bis ini. Huh. Apa promosi bis itu? Bola AC, video, toilet, toilet, karaoke, pun musik. Ini segala musik, nggak laku. Ya. Lihat saja itu. Belum berangkat masih terminal sudah main musik, kutuk kutuk kutuk musik. Bahkan kalau sudah habis jalan, supirnya belum nyalakan anu, seruska penumpang. Musik, musik, musik. iya benar ini. Pak musik mesir ali mahande. Oh, supir musik, supir musik. Coba lihat. Nah, ini keadaan kita. Nah, jadi pantas. Ya, pantas eh, sekarang ini banyak gempa bumi, banyak apa ya karena itu. Mereka menghalalkan ya alat-alat musik, menghalalkan biduan-biduan kita untuk menyanyi ya. ya. Nah, itulah yang ke 23 ya. Kemudian yang ke-24 di antara tanda-tanda kiamat banyaknya terjadi pembunuhan-pembunuhan. La taqumu hatta yaksul harj tidak akan belum akan terjadi hari kiamat sebelum adanya al-haq. Sahabat bertanya, apa al-haq? Apa itu al-haq ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah menjawab al-qatl, al-qatl. Al-haq itu adalah pembunuhan, pembunuhan. Ya, jadi belum akan terjadi kiamat sampai terjadi banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Nah, kita sudah melihat di zaman kita ini, masya Allah ya, kita disaksikan di televisi itu tiap hari tidak pernah kosong dari pembunuhan. Bahkan pembunuhnya sadis. Bukan sekedar membunuh, dipotong-potong. Ya, dipotong-potong. Ya, sadis sekali. Alhamdulillah mengalir. Nah, dijelaskan banyaknya pembunuhan ini, ya. Penulis kita menjelaskan di antaranya banyaknya pembunuhan ini karena banyaknya juga peperangan-peperangan. Sehingga banyak orang terbunuh. Sebahagian lagi karena apa? Karena keadaan dunia yang makin sempit. Orang tidak lagi kuat menghadapi fitnahnya dunia. Akal sudah mulai hilang. Ya, maka kata Rasulullah akan dicabut akal-akal manusia pada zaman itu sehingga mereka itu akalnya buntu. Ya, menghadapi goncangan zaman, menghadapi fitnah zaman, nggak mampu. Akhirnya apa? membunuh. Nah ini terjadi di mana-mana Tiap hari, tiap hari tidak pernah tidak pernah absen ada berita pembunuhan. Ya, dan ini pun sudah terjadi. Nah, bicara pembunuhan, hadirin sekalian, saya cuma mengingatkan, ya mumpung saya ingat. Pernah dengar beberapa hari yang lalu, ya, 17 orang mati karena menghina Nabi kan? Nah, Kemudian si pembunuh dua orang itu dibalas dulu. Saat 17 orang mati itu ketika menghina Nabi, seluruh dunia bereaksi. Seluruh dunia bereaksi. Ya. Tetapi berapa hari yang lalu, tiga muslim mati di Amerika. Yang mengenaskan tiga muslim ini. Ya, suami istri yang usianya masih sangat muda, 23 tahun dengan 20 tahun, dengan adik iparnya perempuan umur 19 tahun. Ya. Mereka aslinya orang Arab yang sekolah kuliah di Amerika, nah, kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir Amerika. Apa yang terjadi? Media-media kafir bungkam. Media kafir bungkam ya, sampai dikritik oleh orang-orang Arab lewat bang ini apa apa sih namanya ini Facebook dan sebagainya itu ya kenapa kalian diam iya. ya, ya memang nah, itu orang kafir ya orang kafir satu saja mati dunia gempar orang Islam mati tenang-tenang saja Ya. Maka benar ada ungkapan, ya, ada ungkapan dari orang-orang yang meneliti tentang harga harga darahnya umat Islam. Harga darahnya Yahudi dan Nasrani setetes itu ribuan dolar, bahkan jutaan dolar. Harga darahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mahal. Tapi harga darahnya Muslim satu dream, satu dream ya dihargakan cuma satu dolar. Ini ungkapan. Ya ini sebuah ungkapan. Apa maknanya? Umat Islam ditumpahkan darahnya di mana-mana. Tidak ada dunia yang berpihak. Tidak ada media yang mengangkatnya dianggap sepele. Tapi orang kafir satu saja mati seluruh dunia itu. Itulah hebatnya mereka. Media-media itulah yang menguasai dunia. Media-media itulah yang menipu kita. Ya, jadi hati-hati kita kalau dengar-dengar berita, termasuk TV-TV kita ini hampir tidak ada yang jujur. Ini yang saya berkata apa adanya. Hampir tidak ada yang jujur. Mujahidin dikatakan pemberontak. Orang Syiah benar-benar Syiah kafir dikatakan mujahidin melawan pemerintahan yang sah. Orang Syiah kafir menyembelih umat Islam tidak diberitakan. Yang terjadi apa? Pemberontakan. Nah itulah keadaan kita hari tahun 2000. Ya, maka kita hati-hati jangan sampai tertipu. Nah itu saja sampai yang keberapa? 24. Insyaallah kita sambung di lain waktu kita tutup dulu majelis ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.